Nabi Muhammad dulu ada yang minta, kasih, minta, kasih, minta ketiga kalinya. Punya apa di rumah? Saya punya tikar, bawa tikarnya ke sini. Terus dilelang, uangnya dibagi dua. Nih buat beli bahan makanan, ini untuk membeli kapak. Nanti cari tiangnya dipasangkan oleh Rasul gagang kapak. Jangan kembali ke sini sebelum kau ikhtiar. Dia babat, dia jual, akhirnya dia punya makanan dan punya usaha. Tapi lihat apa yang dilakukan Rasul, membantu melelangkan e, eh, tikernya, membantu memasangkan kapaknya, membantu memotivasi. Nah kita kadang-kadang tidak suka, tapi bantuan kita dalam bentuk apa? Hmm. Kan kita juga suka minta-minta ke orang tua, ya. Buat ngegaya aja kita minta, mama. Ntar gue beli rokok buat ngegaya itu. <laughs> Dasar inilah, banyak-banyak ya, ya. Baik, <laughs> silakan. Ada lagi? begini ah bagaimana misalnya kita menjaga kebersihan hati dan menghadapi orang tua kita oh, misalnya pada saat lebaran besok ingin sombong atau pamer atau masih ada iri hati oh <laughs> ini kadang suka terjadi ya kalau mau pulang kampung tuh waduh ini orang lain mas seper, 10 malam terakhir tuh itikaf di masjid ini berdesak-desakan itikaf di mall Orang lain malam hari teh menjerit minta ampunan kepada Allah. Dia menjerit minta vanili, telur, ya. Neneng, di mana telur? Itu teh sepertiga malam terakhir. Nah, saudaraku bagaimana kalau ibu seperti itu? Tentu saja jangan di, di, disikapi dengan sikap konfrontatif. Ibu, memalukan Ibu tak apa-apaan, namanya ibu etalase sekali pakai kayak gini. Saya tidak suka mama seperti ini. Heh, kamu kurang ajar. Jadi itu pada baru mau sholat id. Tidak sedikit itu yang mau berantem. Ah, jangan, jangan. Mama, mama teh cantik sekali kalau pakai perhiasan. Tapi pernah ada yang ngebisikin, waktu perhiasan mama lebih sedikit katanya lebih menawan. Ah, masa? Dibukain, begitu ya. Mama, mama waktu pakai baju merah kata para tetangga manis sekali. Kelihatan lagi langsing nah yang merah itu yang lebih sederhana dari perang-perang ini rendahnya saja sampai ke jempol-jempol misalkan. Jadinya puji tapi pujian yang lebih baik diberikan kepada kesederhanaan gitu. Nah, di negeri kita tuh termasuk negeri yang pelit muji. Katanya di Indonesia ini ya adalah negara. Ini juga nasihat dari adik saya A katanya. Tahu nggak A? Di Indonesia tuh kita tuh pelit sekali untuk muji. Rasanya nggak rela saja kalau ada yang dipuji itu. Nggak tahu kenapa. Kita mah kalau tepuk tangan juga hanya basa-basi. Wajah ada penyanyi udah bagusnya. Ini teh tidak menunjang wajah. Mau muji jarang, udah ngepel seisi rumah Eh, lihat ujungnya. Kenapa ujungnya enggak? Bayangin. Satu ubin itu yang enggak. Padahal itu satu sepak lapangan sepak bola di pel Enggak dipuji itu yang gedenya. Yang ujungnya saja yang dihina. Nah makanya kalau mau ngoreksi juga puji. Pak, papa tuh janggut bagus sekali pak. Apalagi kalau lebat. Tapi kan Bapak tahu sendiri Allah memberikan hanya tiga lembas janggut. Nah coba koreksi dengan memuji ya um, dan hindari sekuat tenaga mencaci pokoknya lah jangan pernah mencaci sebelum bisa memuji dengan proporsional coba latihannya baik yang keberapa ini pertanyaan yang keempat silakan gini ah, selama bulan Ramadan ini kan kita uh, dilatih ya digembleng hati kita kita lebih maksimal dalam beribadah, uh, ber, maksimal juga uh, dalam beramal. Ling, beramal, lingkungan juga mendukung gitu, siaran TV, diskotik ditutup. Sekarang pertanyaannya, bagaimana setelah Ramadan ini lewat, Uh, lingkungan udah berbeda, gimana caranya kita bisa tetap meningkatkan uh, minimal mempertahankan prestasi selama Ramadan? Baik. Saudaraku sekalian, Oh, kan Ramadan A ah, setan diikat. Tapi kenapa Ramadan juga masih banyak yang berbuat maksiat? Nah, ini berarti sudah terlatih ya. Seperti Mike Tyson, pelatihnya diikat, tetap aja bisa tinju ya. Saudaraku sekalian, kenapa sih Allah menciptakan Ramadan? Ramadan itu kan masa pelatihan pengendalian diri. Orang itu kan celaka tuh nggak pernah oleh orang lain celaka tuh oleh dirinya sendiri akibat tidak terkendali. Coba mata jelalatan lihat acara-acara teng teng dari mata kan turun ke hati terus ke lutut. Saya baca di media sekarang pemerkosaan meningkat 100% katanya. Kenapa? Rata-rata para pemerkosa itu menonton tayangan-tayangan yang menggairahkan Makanya sepulang ke Ramadan tidak acara diri oh hmm, tidak tidak tidak akan kuhancurkan diriku hanya karena pandangan seperti ini. Berani mengendalikan diri, lolos pengendalian mata, hmm, telinga. Eh, katanya itu begini ya, pejabat itu. Tidak, saya bukan jaksa. Saya bukan intel. Saya bukan hakim, saya bukan polisi, bukan urusan saya. Saya tidak mau kotori hati dengan informasi selintas. Repotnya kan kita tuh cenderung percaya kalau dapat informasi. Tidak sedikit itu tamu yang datang ke saya, "AA, benar kan AA nikah lagi? Benar kan? Benar kan itu sudah maksa itu." Benar kan? A poligami kan? Kan? Kan itu udah kemakan itu. Kenyang kan kak ya. Gak nyangka tuh udah nyangka itu ada deh Kita sering kemakan oleh informasi selewat. Makanya jangan percaya kepada omongan orang sebelum dibuktikan. Latihan mengendalikan mulut, latihan mengendalikan keinginan, latihan mengendalikan amarah. Harusnya goal itu. Dan sesudah ini kita tinggal benar-benar menjadi seorang yang terlatih. Saran AA, Ingat kuncinya adalah ilmu. Ya, tanpa keilmuan yang memadai memang berat sekali. Karena segala sesuatu bergantung ilmu. Penuntun amal kita bukan ustaz. Penuntun amal kita bukan guru. Penuntun amal kita adalah ilmu. Yang kedua adalah lingkungan. Tetap, tetap cari lingkungan orang-orang soleh. Kalau di TV banyak tontonan negatif, aduh jangan ditonton. Ya, Anjuran saya itu dunia binatang, bagus sekali itu ya. Walaupun tidak berpakaian, tidak merangsang, betul ya. Bahkan akan menambah wawasan tentang bagaimana Allah menjamin hamba-hambanya tontonan yang baik, lagu-lagu juga coba yang baik ya. Kalau misalkan dalam keadaan sendiri, jangan lagu-lagu yang sia-sia bernasib sebuah lagu ya nasib ini ya saya lihat ada seorang supir waktu itu e, nangis supir angkutan umum karena disetelkan nasib ini nasibnya begini ah bukan penyanyi ya tidak nampak kebenaran buta hati ditipu neraka Tidak terasa akan gerunnya Bila menyebut syurga Tidak terasa akan nikmatnya siapa yang tidak merasa gentar akan dosa, tidak takut akan neraka, tidak terpukau akan surga, ciri-ciri hatinya mati